Yang kedua, <clears throat> kami berikan seribu terima kasih. Hanya seribu aja lah ya. Kalau orang jangan seribu terima kasih terhadap takmir dan juga para bapak yang memberi waktu kepada kami untuk bisa sama-sama belajar di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalannya sebagai simpanan yang kelak akan bisa diambil di akhirat nanti insyaallah taala tema yang kami akan sampaikan di sini karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan harus kita bahas kaidah cara wa Kami akan sampaikan sebuah hadis. Hadis ini akan berkaitan juga bagaimana muamalah kita terhadap orang muslim satu dengan yang lainnya. Anas ambilkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hakul muslim 'alal muslim sittun hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada enam pertama idza laqiyahu fasallim alaih apabila ketemu kepada dia maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Ini hak pertama dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, wa idza da'aka faajibu. Apabila dia mengundang kamu, maka datangilah undangannya. Yang nomor tiga, fa idza fangsahhu. Dan apabila dia meminta nasihat kepada kamu, maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan doa yarhamukallah. Yang nomor lima, faida marido. Apabila dia sakit, fa'udhu maka jenguklah. Yang nomor enam, faida mata. Apabila beliaunya telah meninggal dunia, wafat, fa'atbi'hu ikutilah jenazahnya. Itulah enam yang tertera di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim kepada orang muslim yang lainnya ada enam. Fama'na hak. Apa artinya mana hak? Hak adalah sesuatu yang tidak selayaknya ditinggalkan. Baik itu bisa berfaedah wajib atau berfaedah sunnah. Itu mana hak di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya diterjemahkan apa? Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Begitu aja terjemahannya kan? Tetapi kalau kita buka di beberapa syaratnya hadis ini, penjelasannya hak hakom hakul muslim adalah malah yang bagi tarku. Apa-apa yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Apa-apa yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Baik hal ini berfaedah wajib atau berfaedah sunnah atau berfaedah sunnah. Jadi enam ini seorang muslim atau muslim yang lainnya gak layak meninggalkan. Gak layak. Nah, Gak layaknya ini bisa berfaedah wajib dan bisa berfaedah apa? Sunnah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan hakul muslim alal muslim situn ada enam. Apakah terbatas hanya enam saja? Faljawab, la. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kata enam laisa ala sabilil haqri bukan bentuknya pembatasan wa innama akan tetapi syariat itu tajadadad selalu baru selalu ada pembaharuan waktu itu Nabi alaihi salatu wassalam enam mengatakan ada enam akan tetapi hari setelah dan setelahnya yang mana perkembangan syariat hari demi hari semakin baru dan semakin baru. Makanya pembatasan ini pernyataan enam ini bukan sebagai pembatasan akan tetapi ala sabil misal mek sekedar contoh tok ada enam hanya sekedar contoh saja dan itu adalah ada ada enam kemudian setelah itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan Idza laqiyahu fasallim alaihi Apabila seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya ucapkanlah salam. Masya Allah ya, mesra kalau saling mengucapkan salam. Kita sampaikan salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Masya Allah kan, mesra. Itulah kehidupan Islam. Bukan disampaikan salam. Assalamualaikum. Hmm. mau jawab. Allah musta'an. Hak muslim, alal muslim yang lainnya. Kita akan bahas di sini barakallahu fikum apa hukum memulai salam. Kita tidak bahas menjawabnya dulu tapi hukum memulai salam. Apa hukumnya memulai salam? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tadi, apabila ketemu dengan saudaranya muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam. Nah, di sini Imam Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau Nah, ketika membahas ayat wa idza huyitum bi fa hayyu bi ahsana minha urutuha qala Imam Qurtubi rahimahullah ajma'al ulama'u ala istihbabi. Ulama telah sepakat atas sunahnya memulai salam. Atas sunahnya memulai salam. Dan memulai salam itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Isi dalil apa dalilnya? Ijma para ulama, kesepakatan para para ulama dan juga hadis yang kita baca tadi kan idza laqiyahu fasallim alaihi. Apabila ketemu dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam itu kepada kepadanya. Nah, Kemudian yang kedua, apa hukum menjawab salam? Apa hukum menjawab salam? Hukum menjawab salam ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama. Tapi yang paling kuat, yang paling benar sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Menjawab salam adalah hukumnya wajib. Jadi kalau Anda ngasih salam assalamualaikum kemudian dia nggak mau jawab, biar aja dosa dia kan. Ya, dosa dia karena hukumnya wajib dalil apa dalilnya? Bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Yaqulu Allahu Azza wa Jal wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu. Apabila kalian diberi penghormatan berupa salam fahayyu maka jawablah. Fakalimat jawablah huna fi'il amr dan asal fi'il amr yang bermakna perintah itu hukumnya wajib. Dan inilah yang dikuatkan dan inilah pendapatnya Imam Ahmad dan yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah dan juga Imam Sunani. Katsir minal ulama, banyak dari para ulama menguatkan bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan jangan lupa ya kalau ditanya apa alasannya. Jangan alasnya katanya ustaz ya, jangan. Alasannya ayat, wa idza huyyitum bi fahayu fahayyu fahayyu guna fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Ya, artinya perintah. Dan asal perintah itu berfaedah bahwa wajib, berfaedah wajib sebagaimana kaidah kaidah usul yang disebutkan oleh mereka. Nah, terusnya kalau andai kata itu berfaedah wajib, wajib itu ada dua. Ada wajib kifayah dan ada wajib ain. Misal contoh, datang tamu masuk ke masjid. Assalamualaikum. Nah, kita banyak di sini orang. Apakah keseluruhan dari kita ini diwajibkan menjawab salamnya dia? Ataukah satu dari mereka udah dianggap cukup dan gugur dosa kita dengan jawaban salam itu kepadanya? Ah, gimana kira-kira ini? Wajib ya? Wajib ain. Waduh. Kifaya ain. Yakin ini? Dalilnya mana? <laughs> Tayyib, tayyib, ya. Pendapat yang paling kuat adalah ini, yaitu berfaedah fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah. Bedakannya kalau fardhu ain dan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah syariat melihat kerjaannya. sepenting penting ada yang ngerjakan, aman yang lain. Tapi kalau fardhu ain syariat itu melihat orangnya, nggak lihat kerjaannya. Mbok selesai, mbok gak selesai, terserah kamu. Yang penting ke orangnya. Itulah fardu ain. Mafhum? Kalau fardu kibaya, syariat gak melihat ke orangnya, tapi kerjaannya. Yang penting kerjaannya sudah diselesaikan. Nah, itu namanya fardu kibaya. Kayak jenazah. Syariat gak melihat orangnya, tapi melihat yang penting jenazah ini ada yang ngurus, yang lain salah selesai. Begitu ya. Alasannya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata Rasul alaihi salatu Wasallam, yujzi'u anil jama'ati. Berarti kata Rasulullah yujzi'u anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum yujzi'u dianggap cukup anil jamaah untuk sekelompok jamaah ini idza marru apabila mereka melewati dianggap cukup ayusallima ahaduhum Salah satu di antara mereka yang mengucapkan salam. Jadi kalau ada kata kita 10 orang, ya kan? Gak perlu atau gak perlu ya. Kalau pas kebetulan gak apa-apa. Mencukupi satu dari 10 orang ini mengucapkan salam. Mahfum? Satu aja dari mereka, dia sudah menunaikan sunnah mu'akad. Satu dari mereka, itu andai kata dia mengucapkan salam, itu sudah mencukupi. Wa yujzi'u anil julusi ayyarudda ahadum dan mencukupi salah satu dari mereka untuk menjawabnya. Mencukupi salah satu dari mereka untuk menjawabnya. Dalil bahwasanya menjawab salam itu cukup satu saja ketika menjawab kepada mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya menjawab salam adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah dan bukan fardu ain. Naam. Adapun keutamaan mengucapkan salam banyak sekali hadis-hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk semangat menyebarkan salam ini. Dan perhatikan ya, salam ini bukan diberikan kalau kelompoknya tok diberikan salam. Kalau nggak kelompoknya nggak diberikan salam, jangan. Salam itu haknya muslim atas muslim yang lainnya. Bukan atas kelompok ke kelompok yang lainnya, bukan. Tapi hak muslim kepada muslim yang lainnya. Makanya di sana ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Walladzi nafsi biyadihi demi zatku yang ada di tangannya la tadkhulul jannata hatta tu'minu tidaklah kalian semuanya itu masuk surga sehingga kalian itu beriman wala tu'minu hatta tahabbu dan tidaklah kalian itu dianggap beriman sehingga kalian saling apa cinta mencintai kita sama muslim tukaran toh eh kerjaannya ya nggak mau sapa menyapa tukaran tuh tahu tukaran pak ya tukaran itu apa pak kelahi pak ya <laughs> dan tidaklah kalian itu dianggap beriman dianggap beriman sehingga kalian apa tahap tahabu saling cinta mencintai so, Rasul alaihi salatu wasalam memakai bahasa tahabba ikut wazan tafa'al yang memiliki arti tafa'ala saling saling seperti qaulullah azza wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling tolong menolong jangan kita ditolong kita nggak mau menolong Lafadznya Rasul, lafadznya nggak begitu. Saling tolong menolonglah. Kalau anda ditolong, berupaya menolong orang. Jangan kok ditolong, toh aja. <laughs> Minta ditolong, toh aja. Tapi nggak mau menolong orang, jangan. Nggak baik ini. Nggak baik ini. Maka Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan dengan saling tolong menolonglah. Begitu pula ini. Nah, kalian tidak dianggap beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga kalian saling cinta mencintai saling pak ya ono saling itu awala adulukum mau nggak aku tunjukkan kepada kalian ala annahu idza fa'altumuhu apabila kalian ini mengerjakannya tahabatum kalian akan saling cinta mencintai apa itu kata Rasul salatu wassalam? Apabila kita lakukan akan terjadi saling cinta mencintai. Kata Rasul salatu wassalam, afsus salama bainakum. Sebarkan salam antar kalian. Maka hadis ini jelas menyebarkan salam adalah sebab adanya rasa cinta. Menyebarkan salam adalah sebab terwujudnya cinta satu dengan yang lain. Maka ini untuk ikhwah barakallahu fikum. Kalau antum dikasih salam atau mengucapkan salam gak dibalas, terus ucapkan salam dong. Entahlah senang sama antum insyaallah. Entahlah senang sama antum insyaallah. Ya, kalau kesal assalamualaikum meneng aja kayak apa terkunci mulutnya kan sampaikan salam lagi assalamualaikum oh no ya Kemudian juga ada sebuah hadis An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu Wala Rasul alaihi salatu wassalam Anna rajulan ada seorang laki-laki marra ala Rasulillah melewati Rasul alaihi salatu wassalam Ada seorang laki-laki melewati Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa fi majlis ketika itu Rasulullah di satu majlis nah Fakallah kata si laki-laki tadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fakallah Rasulullah aslah hasanah. Dapat sepuluh kebaikan. Mek, mek, ah, hanya ngomong Assalamualaikum. Dapat sepuluh kebaikan. Masya Allah. sepuluh kebaikan loh. Tanpa tenaga. Antum dikasih salam dia. Dia diam aja terserah dia. Boleh dijawab mau atau nggak dijawab, Anda sudah mendapatkan sepuluh kebaikan. Famarra rajulun, lewatlah seorang laki-laki yang lainnya. Faqala, Assalamualaikum warahmatullahi Qala isruna hasanatan. 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar. Melewatilah seorang laki-laki yang lain. Faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala salasuna hasanatan. 30 kebaikan. Wah enak kan? Enak epol. Ya, enak. Ya. Biarin. Dia mau jawab, nggak mau jawab, terserah. Yang penting kita ha, ngantongi banyak pahala. Ngantongi banyak pahala. Ya, ngantongi banyak pahala. So, ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum kita ini yang biasa salam, hanya salamnya apa? Assalamualaikum ya. Oh coba bakil lah, Coba sempurnakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh aman. puluh pahala dong. Coba kalau kita cari gaji. Mau gaji dua puluh ribu terus. Nggak mau. Pengen gaji setinggi-tingginya. Lah, kalau pengen gaji yang setinggi-tingginya, sempurnakan salam kita insya Allah. Terusnya, Cara menjawab salam. Cara menjawab salam. Cara menjawab salam. Mohon diperhatikan ini sering terjadi kesalahan. Kalau orang tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Anda bisa menjawab dua. Waalaikum, Waalaikumsalam, atau lebih daripada itu. Ya, perhatikan ini. Kalau dia mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, Anda bisa menjawab dua. Satu, Waalaikumsalam warahmatullah, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum hanya punya satu to. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo oh, ditambahi. Nah, kalau andai kata dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda hanya mengucapkan Waalaikumsalam. Ini salah. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu Anda menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi titik salah maka kaidahnya menjawab salam itu harus semisal yang dia sampaikan salam itu atau lebih baik. Jelas? ayo, kalau paham apa dasarnya? Dasarnya ayat. Kalau Allah Azza wa Jalla, idza huyitum bi fahayyu bi ahsana." Bi ahsana. Ini isim tafil. Jawaban dengan yang lebih baik. Au misliha atau yang semisalnya. Nam, wa idha uyitum bitahiyatin faayu biasal hayyu tua atau jawablah dengan yang semisalnya. Imma kita jawab dengan jawaban yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Jangan kurang daripada itu. Kalau kurang nggak boleh. Kalau kurang tidak tidaklah boleh. Jelas ini ya? Soal dulu, soal dulu. Nanti gak paham lagi nanti ini. Ah, Anda ayo. Antum, antum, antum. Ya. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah Kurang daripada itu? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Loh, kenapa nggak boleh? Kurang ya, harus semisalnya atau atau lebih baik. Ayo. Kemudian seterusnya, siapa yang lebih dahulu di dalam mengucapkan salam? Siapakah yang lebih dahulu di dalam mengucapkan salam? Kita ketemu orang yang tua, lebih tua dari kita apakah yang sepantasnya mengucapkan salam itu orang mudanya atau orang tuanya? Orang mudanya Pak ya? Atau pas kita ketemu sama orang yang dulu kita yang berjalan, manakah yang lebih afdol? Yang harus mendahului dalam menyampaikan salam? Qala Rasul alaihi salatu wassalam min hadis Abu Hurairah wa yusallimu rakibu alal mashi. Hendaknya orang yang naik kendaraan mendahului di dalam mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal mashi alal qaidi dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal kathiri dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Wa fi riwayat wa yusallimus alal kabiri dan hendaknya yang lebih dahulu mengucapkan salam yang muda kepada yang lebih tua. Perhatikan di sini para jamaah yang kami hormati, ini adalah berkaitan dengan keberkahan. Tapi kalau yang tua itu mau nggak nggak mau ngasih salam, ya anda yang muda lah. Eh. Yang muda tadi nggak mau ngasih salam terlebih dahulu, anda yang tua memberikan salam. Jangankan enggak saya nggak mau salam. Loh kenapa? Saya kan lebih tua. Jangan kayak gini. Islam itu menghilangkan kecukaan, menghilangkan keampuan. Islam itu artinya pasrah dan tunduk. Kalau kita itu sudah tunduk, nah maka ketundukan itu adalah menghilangkan keampuan dan kesombongan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah memberikan penjelasan bahwasanya ubudiyah penghambaan seorang hamba itu menafikan kesombongan dan keakuan. Maka seorang muslim kalau dia sudah muslim hendaknya hatinya lembut. Hendaknya hatinya tidak angkuh dan sombong kepada satu dengan yang lainnya. Nah, Kemudian setelah itu boleh nggak kita ngasih salam kepada para wanita atau wanita ngasih salam kepada laki-laki? Boleh pak ya? Boleh ya? Boleh pak ya? <laughs> Bolehnya sih boleh kan pak ya? Tapi kalau ada salam yang mengandung apa? Racun gimana ini? <laughs> Eh, ini masalah ini. Datang dari hadis Asma radhiyallahu taala anha. Marra alaina Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ini melewati kami. Melewati kami, kami ini siapa? Finiswa, kalangan wanita. Fasallam alaina. Maka Nabi mengucapkan salam kepada kita. Dalil Nabi mengucapkan salam kepada para wanita. Kalau Nabi mengucapkan salam kepada para wanita, menunjukkan boleh. Mafhum? Cuma para ulama seperti Ibnu Battal, seperti Al-Ulaimi, seperti Malikiyah atau yang lain memberikan satu syarat Syaratnya apa? Kalau tidak membawa ma apa? mafsadah. Ya, kalau memberikan salam mari ngono jatuh cinta ya masalah nanti itu. Iya. Iya. Makanya dalam satu kaidah darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslah Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Mendatangkan masalah berupa Anda menyampaikan salam itu masalah. Tapi dengan Anda mengucapkan salam ini langsung jatuh cinta. Iki mafsada. Lah faedahnya membendung mafsada lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Itu kaidah. Makanya jangan, jangan. Kalau anda kata ada gadis muda cantik gitu kan, terus antum ucapkan salam assalamualaikum, mari ngono jatuh kalau jatuh cinta toh ya orang masalah ya dan ya jatuh cinta mari ngono pandang-pandangan mari waduh susah sekali masalahnya nanti jadi malah nggak dapat pahala ini dapatnya pahala satu mafsadaya akeh wah berbahaya Nah, karena perlu dipahami Pak ya, yang namanya maksiat itu nggak akan terbatas pada satu. Pasti merembet, kayak penyakit. Kayak penyakit. Yang namanya penyakit, kalau dia biarkan, pasti merembet yang lain kayak kayak onderdil mobil itu atau yang lain. Begitu juga maksiat. Maksiat satu saja dia nggak akan terfokus pada ini, tadi merembet yang lain. Coba antum perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Saudaranya Nabi Yusuf punya satu maksiat. Apa itu? Pengen menghabisi Nabi Yusuf. Apakah hanya ini saja? Enggak. Pasti merembet yang lain. Apa yang lain? Bohong sama ayahnya. Bohongnya berapa kali itu? Dua kali atau berapa itu ya? Suf. Enggak akan terbatas pada satu Apakah dengan orang pacaran dengan perempuan yang nggak mahramnya hanya terbatas dengan pacaran atau enggak? Wah, banyak. Banyak. Nah, itulah yang namanya maksiat. Kemudian selanjutnya ini baru satu poin loh Pak ini satu mengucapkan apa? Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya berkaitan dengan salam toh ya. Masih masih salam ini ya masih salam. Ma asal jam berapa? Oh, oh <laughs> zuhur jam berapa? Insyaallah dua Jam 12? Oh, 12, 22. Masih satu jam ya. Eh, kalau itu anak singkat aja dulu ya. Biar cepat selesai. Baik, selanjutnya Adab yang kedua atau hak yang kedua, ila da'aka fa'ajibu. Apabila dia mengundang kamu, maka datangilah undangan itu. Jadi kalau saudara kita mengundang, maka datangilah undangan itu. Undangan itu terbagi dua. Ada undangan, namanya undangan wali walimatul arus, kemantenan. Ada yang namanya undangan, tidak undangan wali walimatul arus. Nah, adapun kalau undangan walimatul arus kemantenan ini adalah hukumnya wajib kita mendatanginya. Kalau kita diundang oleh saudara kita yang lagi kemantenan, yang lagi pernikahan, maka undangan ini hukumnya wajib. Ad-dalil ala hadha yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam Idza du'iya ahadukum ila walimatin. Apabila salah satu di antara kalian diundang walimahan, fal ya'tiha, maka hendaknya dia menunaikannya. Maka hendaknya dia mendatanginya. So, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Fal ya'tiha fil amr. Maka wajib bagi dia mah mendatanginya. Wajib bagi dia mendatanginya. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam juga dalam sebuah hadis yang lainnya, "Idza du'iya ahadukum ila walimatul ursi fal yujibu Apabila salah satu di antara kalian diundang ke walimatul arus, walimah kemantenan, maka fal yujibu maka nanya dia mendatanginya. Maka dua hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya mendatangi walimah kemantenan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya Asy-Syaukani rahimahullah taala. Adapun selain walimatul arus itu pendapat yang paling sahih dan ini adalah pendapatnya jamaahirul ulama adalah hukumnya sunnah Kenapa hukumnya sunnah? Karena nggak ada dalil yang mewajibkan. Karena nggak ada dalil yang mewajibkan. Nggak ada dalil yang mewajibkan. Ini poin penting paham itu. Nggak ada dalil yang mewajibkan. Karena nggak ada dalil yang mewajibkan, maka berfaedah sunnah. Maka berfaedah sun sunnah. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini Bagaimana surah bentuk undangan? Undangan terbagi dua. Ada undangan secara umum dan ada undangan per individu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya undangan yang itu hukumnya wajib kalau itu undangan muayyan ditentukan orangnya. Adapun kalau undangan yang bersifat umum itu nggak wajib hukumnya. Jadi kalau ada kata contoh aja kan, saya menikah. Terus saya mengundang para bapak atau para ikhwan, ya saya mau menikah jam sekian sekian, anak kami berharap kepada antum untuk datang. Gitu tok cara undangannya, gak wajib hukumnya. Tapi kalau anda datangi orangnya, saya temui orangnya persatu satuan per individu yang ada, maka ini namanya muayyad wajib didatangi. Jelas? Baik, seterusnya. Kalau andai kata, ya kan? Saya dari Jawa, mengundang antum dari Jawa. Atau saya ini orang Bali sekarang ya, contohnya kan, saya mengundang orang Jawa. Tak telepon, tolong deh datang deh anak lagi wali mani gitu kan. Apakah dia harus datang pula ini wali matu ini? Wali wali wali matu harus. Padahal jaraknya jauh. Maka Syekh Ibn Uthay mengatakan wajib. Kalau dia mampu, ingat ini mampu. Kalau nggak nggak apa-apa. Mampu dalam sisi beberapa keadaan. Ima uangnya, wa ima badannya, wa ima wa ima. Nah kalau nggak mampu gimana? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan membebani kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu. Nah kalau wajib nggak mampu, iya ya kan? Ke Bali harus butuh duit, ya kan? Mau naik pesawat ya butuh duit, mau naik sepur ya ada sepurnya nggak ya? <laughs> Kata dia, nggak ada, lo mau diapain lagi? Atau dia berat dan jauh, berat dan jauh, nggak memungkinkan dalam kondisi tubuhnya dia. Maka ini gugur kewajiban itu sendiri. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian sel selanjutnya, mendatangi walima ini baik yang wajib maupun yang sunnah, itu terikat dengan beberapa syarat. Mendatangi walimah ini, mendatangi undangan, baik yang wajib maupun yang sunnah, terikat dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, harus tidak ada kemungkaran di dalamnya. Harus tidak ada kemungkaran di dalamnya. Kalau anda kata ada kemungkaran di dalamnya, anda nggak boleh datang. Anak katakan nggak wajib datang, nggak boleh datang. Kalau anda kata ada kemungkarannya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Lihat dalilnya. Hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fala yajlis, tidak boleh duduk fiha ma'idatu khomrin yang di dalamnya ada tempat khomr. meja khomr. Meja khomr dibikin minum adalah jus. Kita nggak boleh duduk di situ. Jelas kan? nggak nggak boleh kita. Selayaknya seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya nggak boleh datang di situ. Kalau memang di situ ada maidatul khomer, ada meja yang untuk minuman khomer yang diminum orang-orang di situ. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam pernah diundang. Kemudian di dalam rumahnya itu ada surah, ada patung. Nabi alaihi salatu wasallam lam yati ilai, enggak mendatangi itu walimah. Me Allah gambar enggak datang. Hanya ada patungnya tidak datang. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan yang demikian itu. Yang terpenting di sini han barakallahu fikum. Kita seorang muslim dan makna muslim, makna muslim, ini. Kita seorang muslim dan apa itu makna Islam? Al-istislamu lillah bita'atihi yang namanya Islam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Dengan mentaatinya. Bukan sekedar tunduk dan tidak mentaati. La, adalah sebuah Islam. Islam makna Islam yang kita masuk di dalamnya adalah ingkiat, ingkiat tunduk kepadanya. Gimana cara tunduk kepadanya? Mentaatinya dan menjauhi larang-larangannya. Itu namanya Islam. Itu namanya Islam. Tunduk kepadanya. Tunduk kepadanya. Apapun bentuk perintahnya. Apapun bentuk larangannya. Kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Itulah mana Islam. Itulah mana mana Islam. Naam. ولهذا يقول الله عز وجل la يؤمن ah, wa وربك la Fala wa Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka mau berhukum dengan hukumnya Rasulullah alaihi wasallam Kemudian tidak mendapatkan keberatan dalam dirinya. Dan mereka tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Jadi harus berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah hukum itu turun, tidak ada keberatan dalam dirinya. Dan tunduk menerimanya. Itulah yang namanya Islam. Itulah yang namanya is Islam. Eh, seterusnya Gimana kalau yang ngundang kita itu orang kafir? Non muslim ngundang kita suatu acara. Acara makan ini atau acara itu dan nah, acara itu. Apa hukum Islamnya? Berkaitan dengan jangan hukum saya. Apa hukum Islam? Berkaitan dengan ini. Apa hukum agama kita di dalam menghadiri menghadirinya? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah membolehkan membolehkan menghadiri undangan non-Islam beralasan dengan hadis ida da'aka fa'ajibu apabila dia mengundang kau maka datangilah. Nah, pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walhasil ya barakallahu fikum Dua pendapat di antara mereka dan pendapat yang paling kuat di antara mereka adalah pendapat yang mengatakan boleh. Karena Nabi alaihi salatu wasalam pernah mendatangi undangannya orang Yahudi. Nah, mendatangi undangannya orang Yahudi. Tapi ingat ya, mendatangi undangan jangan Anda berikan loyalitas Anda kepadanya. Karena loyalitas hanya diberikan kepada sesama muslim bukan kepada non muslim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulah tidaklah engkau dikatakan beriman tidaklah engkau mendapati seorang kaum yang kaum ini beriman kepada Allah Rasulnya memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa jadi kita nggak boleh berikan loyalitas, pembelaan, loyalitas, kecintaan, kasih sayang terhadap sesama, terhadap non Islam, nggak boleh. Dan mendatangi undangan bukan bukan berarti bahwa memberikan loyalitas, nggak mesti. Sekedar haknya tetangga atau hak teman begitu saja, tidak ada yang namanya loyalitas di situ. Selama Anda hanya sekedar teman atau sekedar tetangga, gitu aja dan tidak ada naam pemberian loyalitas kepadanya, maka ini nggak mengapa. Dan ini telah berfatwa juga sesuai Fauzan dan juga yang lainnya. Nah, tapi tetap tadi acara tadi nggak boleh ada kemungkaran, nggak boleh ada kemaksiatan. Penting di sini. Tetap itu Tetap nggak boleh ada kemaksiatan dan nggak boleh ada kemungkaran. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor tiga Faida istansahaka fangsahu. Apabila dia meminta nasihat kepada kamu, maka nasihatilah. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Di saat dia datang kepada Anda dan dia minta nasihat kepada Anda, maka nasihatilah dia sesuai ilmu atau pengalaman yang Allah telah berikan kepada Anda. Dan nasihat ini barakallahu fikum takunu sirran la alaniatan. Yang namanya nasihat itu adalah sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Itu namanya nasihat. Beda dengan membuka cacat dan membuka aib saudaranya. Bagi engkau yang dimintai nasihat, terkadang situ ada aib-aibnya dia. Maka tutupilah aib-aibnya dia. Dan bagi yang meminta nasihat, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kalau andai kata dia nggak bisa menjaga mulutnya, antum jangan sekali-kali minta nasihatnya dia. Karena dia orang yang nggak bisa dipercaya mulutnya. Apalagi nanti berkaitan dengan keluarga atau pribadi atau yang lainnya. Maka jangan sampai engkau berikan kepadanya. Nah, dan ini insya Allah ma'rufah insya Allah. Seterusnya, adab yang atau hak yang keempat adalah hukum mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin itu dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang bersin lalu membaca alhamdulillah. Yang kedua, ada orang yang bersin tapi nggak membaca alhamdulillah. Pembahasan kita adalah orang yang bersin tapi nggak membaca alhamdulillah sudah nggak ada masalah nggak usah dijawab. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dia ada di mufrad. Anna Rasul anna rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatasa wa lam yusammithu Rasul alaihi salatu wasallam. Ada seorang laki-laki lalu dia bersin. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendoakannya. Kemudian ada seorang laki-laki lagi di sampingnya bersin dan Nabi alaihi salatu wasallam mendoakannya. Wakilah ya Rasulullah Dikatakan wahai Rasulullah, kenapa dibeda-bedakan? Itu loh para sahabat kan, kalau melihat sesuatu yang iskal, yang sedikit di otaknya ada masalah, ditanyakan. Enak ditanyakan. Bukan kok meneng aja di belakang nutu ipalu Enggak benar kayak gini ini. Kalau antum punya iskal kepada si A atau si B, maka bertanyalah, minta penjelasan. Dengan penjelasan ini akan selesai perkaranya. Jangan digubris dengan bahasa itu subhat. Keliru itu. Apa subhat? Kita punya iskal. Suatu masalah. Kok begini dia? Kenapa dia begini? Tanyakan kepadanya. Selesai itu saya tadi di benak kita. Apalagi dengan bahasa itu subhat, kerancuan. Nanti kamu kena subhat. Kenapa? Ini adalah juga omongan dia juga subhat malahan. Balik aja. Bukan begitu cara mainnya. Coba lihat. Hati para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika satu iskal. Kenapa Nabi ini membedakan? Yang A dikasih doa. Yang satu nggak dikasih. Ini kan kalau nggak, wah masalah ini. Wah, di nggak dikasih jawaban ini, nggak didoakan ini. Waduh, begitu ditanyakan. Maka Nabi Alaihissalam menjelaskan, yang ini fahamidallah membaca alhamdulillah dan ini enggak membaca alhamdulillah. Yaqul Imam Nawawi rahimahullah wa fi syar'iyatud du'a liman hamidallah. Syariat doa bagi yang membaca alhamdulillah. Kalau enggak enggak usah didoakan. Jelas? Nah ini Pak, jadi para bapak dan para ibu atau yang lain diupayakan ada pada syarat ini dilakukan. Sebab kalau kita mengucapkan, kalau kita bersin, ya kita baca Alhamdulillah. Nah, ucapan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nah, dan bersin itu adalah satu kenikmatan. Beda dengan angop. Menguap apa? Angop apa? Menguap. Nah, kalau menguap itu syaitan. Dari syaitan. Kalau bersin itu nikmat minallah Allah Azza Kenapa? Karena menguap itu dalil ala annaka kaslan, lemes, malas. Wa ada minas syaiton. Nah syaiton. Makanya kalau kita menguap terus, itu kok setan ya? Iya setan. Makanya menguap terus. Kalau bersin minas min Allah azza wajal nikmat dari Allah makanya disuruh Jangan ketika kita menguap, Alhamdulillah menguap. Gak ada syariatnya begitu. Gak ada Islam mengajarkan malas, gak. Islam ya, mengajarkan untuk semangat. Nah, tinggal sekarang apa hukum menjawab bersin? Yang dia mengucapkan Alhamdulillah. Kira-kira apa ini? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Kifayah atau ain? Kifayah. Oh. <laughs> Kifayah atau ain? nah, pendapat yang paling kuat dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Nurul Allah, bahwasanya menjawab bersin ini adalah fardu ain bagi yang mendengarkannya. Fardu ain ingat ini Bukan fardu kifayah atau sunnah, tapi fardu ain bagi yang mendengarkannya. Ingat dulu ya, fardu ain. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Qala Rasul alaihi salatu inna Innallaha yuhibbul atisa Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersin Wa idza atasa ahadukum apabila salah satu di antara kalian itu bersin fahamidallah lalu dia membaca alhamdulillah fahakun ala kulli muslimin sami'ahu ayusammitahu maka wajib bagi seorang muslim yang mendengarkannya mendoakannya di sini adalah hakun ala kulli sami'in Ayusamitahu. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya fardu ain bagi yang mendengarkannya itu menjawab menjawab bersinnya. Yarhamukallah ya. Jadi kalau kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Terus yang mendengarkannya baca apa? Yarhamukallah. Terus dia baca apa lagi? Ya dikumullah wa yuslihu balakum yang semisal ini ada adab yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya gimana kalau dia bersinnya sudah melebihi tiga kali? Penyakit ya melebihi tiga kali. Dia baca alhamdulillah terus apalagi ya rahmatullah Gimana Ustaz Juri? Ustaz Juri. Gimana kalau dia bersin tiga kali? Hah? Apa? Bengek apa? Diwasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Allah Ustaz. Nah, eh perhatikan di sini, Pak, Kalau kita melihat hadis yang kita baca tadi, enggak terikat dengan bilangan. Ya kan? Enggak terikat dengan bilangan. Apa kata Rasul? Faida atosa fasamitu. Kalau dia bersin, maka bacakanlah doa kan gitu kan? Bersin, awalnya dia bersin. Maknanya setiap kali dia bersin maka kita bacakan doa. Begitu saja lafaznya hadis. Gak ada istilahnya apa ikatan, gak, gak ada ikatan. Itu nasnya hadis. Cuma ada sebuah hadis. Yang pertama hadis ini mukuf. Mukuf perkataan sahabat Nabi kata mukuf ini adalah yusammithu wahidatan au isnaini au Salata Doakan kalau bersinnya sekali atau dua kali atau tiga kali. Fama ba'da dzalika fawwazukamun. Lebih dari tiga kali ikut jenenge pilek. Nah, pilek Nah kalau pilih jangan dibilang ya yarhamukallah pilih kok semoga Allah merahmati kamu pilih kok rahmati kamu. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Ada juga soal ada juga hadis riwayat termiri Iyas ibnu Salama. Ada seorang laki-laki bersin di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mendoakan yarhamukallah sekali, dua kali yarhamukallah, tiga kali yarhamul. Yang keempat kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Anta mazkum." Kamu itu sakit pilak. Maka Imam Nawawi dan juga yang lainnya mengatakan syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Itu jangan doakan rahmat. Rahmat wi. Eh, yarhamukallah sekali, dua kali, tiga kali ya Allah. Kalau sudah empat keempat kalinya atau kelima atau keempat, Allah Itu temanmu lagi sakit. Doakan syafa Syafaat. Masya Allah, Islam itu indah Pak ya. Satu dengan yang lainnya kalau bersin, semoga Allah merahmati kamu. Andai kata lebih daripada itu, antai itu lagi sakit pilek. Masya Allah indah Islam. Islam itu orang kegeran aja. Nah, ah, tinggal masalah sekarang. Kalau anda kata non Islam lagi bersin, pi, apakah nang bongko oh, ngono atau bongko itu pak matilah kau gitu? Atau gimana kalau anda kata non Islam lagi bersin? Alhamdulillah gitu. Iya. Kalau dia bilang alhamdulillah gimana? Atau dia nggak bilang alhamdulillah, Diam ya. Kalau diam alhamdulillah. Ya sudah. <laughs> Masya Allah ya. Tes, sekarang kita jawab. Maka agama itu ya khuanana. Nggak boleh dengan akal menjawabnya. Agama itu harus dengan dalil. Karena agama kama ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Laukana hadad dinu birra'i. Andai kata agama ini dengan akal. Lakana asfal ini aula bil maski min Tentunya yang lebih layak diusap itu bawahnya sepatu bukan di atasnya sepatu. Ini kan aneh. Yang kotor tuh bawah apa atas? Bawah tuh. Nah kok malah yang diusap itu apa? Atasnya kok nggak malah bawahnya? Wah ini gimana ini? Ini menunjukkan agama itu bukan akal. Tapi agama itu adalah mengambil dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala Karena Yahudi adalah orang Yahudi. Ya ta'atosuna. Berupaya bersin. Jadi asalan asalnya nggak bersin. Tapi piye bersin? Iya, gimana caranya lah. Makanya bahasanya ta'atosa, ta'atosa bukan atosa tapi ta'atosa. Berupaya bersin. Piye carane biar bersin? Nah, ing dan Nabi alaihi salatu wasalam. Di sisi Nabi alaihi salatu wasalam Loh, terus kenapa memangnya? Ada apa dengannya? Kok berupaya pengen gak bersin supaya bagaimana caranya bersin di sisi Nabi Alaihissalam? Memang ada apa sih? Lihat ini, rajaan karena mengharap. Ayah pula Nabi itu mendoakan yarhamukallah supaya Nabi mendoakan yarhamukallah dia sampai yang demikian itu. Pengen doa semoga Allah merahmati kamu. Masya Allah ini assalamualaikum menunggu air. Ya, tambah. Apa assalamualaikum? Keselamatan, doa kebaikan, doa keselamatan untukmu. Sambutlah doa itu dengan baik, bukan malah mencucu. Iya kan? Nggak benar ini. Coba lihat orang Yahudi. Coba lihat orang Yahudi. Pengin didoakan Nabi salatu wasalam. Pengin didoakan Nabi salatu wasalam. Fakana yakul. Justru Nabi malah berbalik. Apa artinya Nabi? yahdikumullahu wa yuslihu ba'lakum. Semoga Allah ngasih hidayah kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Dalil kalau orang Yahudi bersin, ya kan? Dan dalam hadis ini nggak ada ya, bocor alhamdulillah nggak ada gitu. Pokoknya kalau dia bersin, nah dan anda mendengarkannya, antum jangan bilang ya Allah. Tadi apa? Yahdi kumullah. Semoga Allah ngasih hidayah kamu. Biar masuk Islam, dan memperbaiki keadaan kamu. Jelas? Ewa. Kemudian Ibnu Hajar berkomentar juga semisal itu. Karena rahmah, karena rahmah khas untuk Islam. Karena rahmah, kasih sayang itu khusus untuk orang-orang Islam. Non-Islam itu berhak mendapatkan hidayah, bukan rahmah. Rahmah itu untuk orang-orang Islam. Makanya kalau orang Islam Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Karena orang Islam layak mendapatkan rahmat. Masya Allah. Islam itu Masya Allah. Nah. Kemudian selanjutnya. Hal selanjutnya apabila dia sakit. Maka kunjungilah. Dan ini ikhwanana adab dari kita terabaikan saudara kita sakit, kita aja nggak sempet untuk menjenguk. Tapi kalau kerja sempet menjenguk ya. Kalau kerja nggak pernah nggak pernah nggak sempet ya. Tapi kalau saudara kita sakit, kita itu masya Allah nggak open menjenguk, nggak open menjenguk. Ada aja alasannya sibuk dan yang lain dan yang lain. Tapi kalau kalau pas kerja nggak ada alasan sibuk ya. Artinya kalau kalau penjenguk itu juga sibuk cuma penjenguk kan. Cuma nggak nggak bisa, nggak bisa terabaik maksudnya nggak bisa terkondisikan. Alasan sibuk aja. Alasan coba. Anak akan sebutkan suatu hadis dari Nabi alaihi salatu Wasalam. Mudah-mudahan hadis ini sebagai pemicu kita untuk berupaya mendatangi dan menjenguk orang-orang yang lagi sakit. Orang yang lagi sakit itu butuh doanya antum ikhwan. Bukan du, bukan butuh apa? Panganannya kita gitu kan. Terkadang sih butuh ya. Cuma hukum asalnya kan bukan itu tapi doanya kalian itulah yang dibutuhkan oleh orang sakit. Di sana ada sebuah hadis An Ali radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min muslimin tidaklah dari seorang muslim hudwatan mamin muslimin tidaklah dari seorang muslim yaudu musliman dia menjenguk orang muslim yang lainnya hudwatan di waktu pagi illa kecuali sholla alaihi sab'una malakan hatta yusya kecuali tujuh puluh malaikat mendoakan Anda sampai sore. 70 malaikat tuh. Sholat alaik, sholat alaik. Mendoakan Anda, mendoakan Anda diampuni. Mendoakan Anda itu diselamatkan. Mendoakan Anda dikasih hidayah. Sampai ha, sore. Ini Masya Allah, ngalai 100 ribu ini. Ya, atau 200 ribu ini. Batal jenguk sebentar saja. Nah, dan doa ini tidak hanya semenit dua menit ya, sampai sore. Masya Allah. Wa idha ada asyiyatan. Apabila dia menjenguk saudaranya di waktu sore. Salah alaih sabuuna. Oh tadi keliru Pak. Sabuuna ala Pak. 70 ribu malahan. Sabuuna ala. Bukan hanya 70. 70 ribu. Sabuuna ala. 70 ribu. Sab'una alfa malakin. 70 ribu malaikat. Hatta yusbiha. Sampai waktu subuh. Sampai waktu pagi. Jadi kalau sore, muter sampai pagi. Pagi sampai sore. Masya Allah. 70 ribu. 70 ribu. doanya malaikat ini. Kalau doanya kita, ya mungkinlah dikabulkan atau nggak dikabulkan kan banyak banyak dosa lah. Ini malaikat yang mendoakan kita. Masya Allah. Coba kita letakkan hadis ini nusba ainaika di depan dua mata kita selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Karena ilmu bukan sebagai pajangan. Ilmu itu dipraktekkan dan diamalkan. Kalau ilmu itu hanya sekedar pajangan saja, masuk nanti orang Yahudi Ya ujung pinter-pinter tapi nggak diamalkan. Sehingga dalam eh, surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihi waladhdallin. siapa yang dibenci? Orang Yahudi. Siapakah orang yang tersesat? Adalah orang Nasrani. Orang Nasrani itu nggak punya ilmu tapi ibadah toh. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi nggak diamalkan ilmunya. Orang Islam bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Orang Islam bertanya dia belajar ilmu dan diamalkannya. Itu orang Islam. Nah, kemudian selanjutnya apa hukum mengunjungi orang sakit? Apa hukum menjenguk orang sakit? Sunnah apa wajib apa haram? Wajib ya? Masya Allah, wajib ini loh, wajib loh. Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah sunnah muakat, sunnah yang ditekankan. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib, wajib, wajib. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Karena hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam Naam Udu maridah Jenguklah orang-orang sakit Udu maridah Jenguklah orang-orang sakit Perintah menjenguk ini Jadi hukumnya wa? wajib Nah Ada pertanyaan lagi ini Apa pertanyaannya? Nah kalau jenguk orang sakit Piye gitu? Nah, sak kampung itu orang sakitnya 10. Atau orang kampung yang sakit-sakit apa? Sakit semuanya gimana ini? <laughs> Barakallahu fikum bagaimanapun keadaannya yang namanya kewajiban itu terikat dengan kemampuannya hamba. Itu kaidah. Jadi ya sesuai dengan kemampuannya Anda. Di dalam engkau menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang orang sakit. Baik. Seterusnya kalau kita menjenguk orang sakit, kita doakan apa ya? Labas atau insyaallah ya. Atau karena kebanyakan dari kita ini jenguk orang sakit tapi ngalor ngidul ya omongannya. Jenguk orang sakit malah ditakut-takuti mati kamu kayak gini ini. Saya tuh pingin nulis sebuah kitab tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Sebenarnya masih banyak kekurangan kita dalam menjenguk orang sakit. Ana pernah baca beberapa poin itu, masya Allah, butuh ditulis ini. Karena kita ini jenguk orang sakit, diantaranya ya, diantaranya ya, uh, Imam Nawawi dan juga yang lainnya tidak boleh kita menjenguk orang sakit itu malah membuat dia susah. Lah ada orang sakit dia malah cerita tuh tetangga saya sakit tak kini mati. Yo yo pening. Aduh mati gimana ini? Agak-agak bikin malah kasih gembira lah. Kayak gini itu insya Allah mudah, Allah itu mampu, mah gini-gini. Dikuatkan hatinya, Bukan malah malah dipateni gue gitu lah. Barakallahu fikum ya. Intinya barakallahu fikum ada hadis yang mudah-mudahan kita apal ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasul alaihi salatu wasallam Rasul alaihi salatu wasallam idza ata maridha Nabi kalau mendatangi orang sakit qol idhabil ba'sa robbal robban nasi Washfi anta syafi La shifa illa shifauka Shifaan la yughadiru Sakoma Ini diapal pak Diapal Idhabil baksa Rabban nasi Washfi anta syafi La shifa illa shifauka Shifaan la yughadiru sakoma Idhabil baksa hilangkanlah penyakit ini. Rabban nasi, wahai Rabb manusia. Wasfi dan sembuhkanlah. Anta syafi, lah maha penyembuh. La shifa'a tidak ada penyembuh. Illa shifauka kecuali penyembuhmu, obatmu. Shifaan penyembuhan. La yugadiru saqamah, yang tidak meninggalkan rasa sakit kembali. Itu doa yang harus diperhatikan Ikhwan. Terusnya ada doa lagi yang doa ini kata Rasul alaihi salatu wasallam man ada maridho, barang siapa yang menjenguk orang sakit walam yahmur ajalu yang penting ajarnya belum datang Faqala ingdahu sab'a marratin. Lalu dia berkata di sisi dia tujuh kali. Dengan lafaz as'alullaha al-azima rabbal arsil azimi ayyashfiyaka illa afallahu dzalika Saya meminta, saya memohon kepada Allah zat yang maha abu pemilik ars yang Aku, Aku memohon kepada engkau ya Allah, semoga engkau menyembuhkannya. Kecuali katanya, siapa yang berdoa dengan doa ini tujuh kali. Kecuali Allah akan sembuhkan penyakit itu. Masya Allah. mahfum? Nah, barangkali doanya antum itu mustajab. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang sama berdoa belum tentu sama hasil. Kenapa katanya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi imanihi wa quwwati yaqinihi wa quwwati raja'ihi. Semuanya itu berbeda dengan perbedaan keimanannya kekuatan pengharapannya, kekuatan bersandarnya kepada Allah. Doa-doa kita, doa nggak dikabulkan. Gimana mau dikabulkan kita kita doakan orang sakit, wong doanya menelisan Nggak ada kekuatan pengharapan, kekuatan persandaran itu nggak ada. Melisan mana mau sembuh? Mana bisa menyembuhkan? Maka di saat kita berdoa kepada si sakit itu dengan benar-benar mengharap kepada Allah. Kekuatan tawakal kita, keyakinan kita, kita berikan kepadanya, insya Allah Allah akan sembuhkan. Kata Rasulullah alaihi wassalam. Kemudian yang terakhir, ini sedikit ringkas ya. Karena saya selesaikan nanti jam 12 setelah setelah itu pertanyaan, ya kan? Ya, Hukum atau uh, adab yang nomor berapa sekarang? 6. Idza mata fa'atbi'u. Apabila dia meninggal dunia maka apa? Ewa eh, ikutilah jenazahnya. Karena keutamaan mengikuti jenazah itu besar sekali. Rasulullah alaihi salatu wasallam qol man syahida janazatan barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalli alaiha sampai dia bisa menyolatinya falahu kirat maka dia mendapatkan satu kirat wa man syahidaha hatta tudfana barang siapa yang menyaksikannya sampai dia kuburkan maka dia mendapatkan dua kirat Ibnu Umar radhiyallahu taala ketika mendengarkan hadis ini. Qala kata beliau, alaina kiratul katsir." Telah luput pada kita kirat yang banyak. Masya Allah. Pernah nggak kita bersedih hati dengan bahasa telah luput pada kita kirat yang banyak? Hah? Atau semua santai aja. Gak gitu, gak, gak, gitu, gini, gak, gak, gak, gitu jenazah selalu santai. Ibnu Umar menangis ini, Ibnu Umar menangis terbesar di hati. Berapa banyak telah luput padanya kirot yang banyak. Kok baru mendapatkan ini hadis? Sebelumnya nggak tahu. Telah luput padanya hadis apa namanya kirot yang banyak. Tahu kirot ya? Jabalain ya Aldimain. Dua gunung yang besar. Dua gunung ini dua gunung yang besar ini. Nah, yang akan kami sampaikan sedikit faedah berupa kata menyaksikan. Menyaksikan ini layakun illa fi baitil mayit. Kecuali di rumah si mayit. Antum jangan menyaksikan jenazah, jenazah nenek ngoma, itu nenek masjid. Iku duduk menyaksikan jenazah, iku nunggu masjid. Ya kan? Kita nggak pengen nggak pengen susah kan? Apa susahnya? Kalau kita nunggu di rumah capek deh, capek. Beda dengan kalau kita nunggu di masjid, enak tinggal tidur, mayatnya dah datang, kita sholat, nggak masuk dalam hadis ini. Kalau Syekh Ibn aksa aku khawatir nggak dapat kiram Aku khawatir, ingat ya kata beliau, anak khawatir nggak dapat kiram Jelas? Masya Allah. Nggak khawatir. Diupayakan di rumahnya. Disaksikan jenazahnya. Itu yang namanya menyaksikan jenazah. Enam, Insya Allah jam 12 pas. Kami cukupkan di sini. Dan Alhamdulillah selesailah uh, enam hak satu muslim yang walaupun secara ringkas dan Alhamdulillah semoga dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang bertanya ya di fatafadzalkan. Ya. ya Baik, dari pertanyaan sudah dibuka, sudah ada pertanyaan satu orang. Hmm. Ada kesimpulan yang tidak mau menjawab alam kesimpulan yang lainnya dengan alasan karena kesimpulan mendapat kesalahan Ketika kesimpulan bertanya kepada orang tersebut kenapa anda tidak menjawab salam anak, kesimpulan mengambil hujah hujahnya Rasulullah ketika dia mentahdir sholat alamnya tidak ikut salam Ayo, eh, jawabannya akan saya sebutkan di Umrah Bicara tadi. Karena itu adalah bentuk hajar. Hajar itu ada koidah dan ada wabitnya. Gak sembarang orang itu main hajar. Hajar, hajar itu meninggalkan ngomong, meninggalkan Iya, bukan dihajar ya. Lain, hajar itu meninggalkan la salam wala kalam. Itu orang kok edai orang kok sembarang ngawur piye. edanya kita harus pelajari nanti di ruwabit, nanti di faedah-faedah jarawat tajid insya Allah di di mana sih? Di Anur ya, di Anur. Ya. siapa sih Zia monggo. السلام nah, ya, anu mungkin nah, dipenyet ke atas itu lah ya. Jemati. Ah. Oh, enggak. Jadi, <laughs> iya, jadi, iya, sebenarnya pembahasan itu sebenarnya dari kitab itu ya. Cuma nggak ana bahas secara karena waktu nggak mungkin kan, tapi tak ada masalah ya. Pertama, pertanyaan pertama, gimana kalau non Islam itu mengucapkan assalamualaikum? Non Islam saya sekarang itu fasih fasih bicaranya ya. Assalamualaikum itu apa mereka? Apa yang harus kita jawab? Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang Yahudi marra ala Nabi alaihi salatu wasalam melewati Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala assamu alaika. Bukan assalam, Pak ya. Assamu, samu, assamu alaika. Assam itu artinya kecelakaan. Kecelakaan. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam wa alaika. Kecelakaan kamu juga menimpa sama kamu. Fasami'at Aisyah radhiyallahu taala na Aisyah langsung keringi dan mendengar faqala Assalamu alaika wa la'natullahi alaik. Kata Aisyah, kecelakaan bagimu dan laknat Allah bagimu. Nabi alaihi salam mengatakan, "Wahai Aisyah, jangan begitu." Gak boleh begitu. Hasil daripada perkataan yang ada yang anda sebutkan tadi, Allah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi kalau orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, jawaban waalaikum. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawaban waalaikum. Pokoknya jawab waalaikum toh. Apapun yang dia katakan kepada kita, jawabannya kebalik. Ya, kebalikannya atau lawannya waalaikum. Kalau dia mendoakan keselamatan untuk kita, jawaban waalaikum. Kalau dia mendoakan kecelakaan untuk kita, ya waalaikum. Jadi orang muslim ketika diberi salam oleh non Islam, Anda hanya punya kata-kata waalaikum tok. Waalaikum tok. Tok ya, tok ya. Nah, jadi dia mau Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum, alaikum waalaikum. Apa ya? Jelas? Yang kedua, berkaitan dengan undangan di saat dia puasa. Puasa ada dua. Kalau itu puasa wajib, tidak ada istilah berbuka karena itu puasa wajib. Tapi cara menolaknya mengaku bahasa kekuasaan. Oh gitu. Karena hidangan tadi jangan apa pak? Ya, oh non muslim. Oh ya ya ya. Jadi jadi istilahnya ini eh, hidangan yang tidak halal ringkasnya. Oh tidak halal ringkasnya. Terus cara menolaknya bagaimana gitu pak ya? Barakallahu fikum. Bagaimanapun keadaannya, Eh, berbohong itu nggak boleh pak ya. Jadi kalau yang diinginkan kata saya puasa, bimana hari ini jam ini tok puasa ya nggak apa-apa ya. <laughs> Tapi kalau dibahasakan bilang aja pak lebih baik lebih enak pak saya orang muslim. Insya Allah Pak. Hah? Saya orang muslim. Selesai sudah. ayo pak kan gini maksudnya uh, di Indonesia di, di Indonesia raya kita ini ya di Indonesia kita ini insya Allah mereka memiliki apa solidaritas pak ya memiliki apa toleransi, kalau kita bilang kak pak kami muslim insya Allah paham tapi nggak tahu kalau di sini nggak paham pak ya susah pak ya Allah ya bilang aja pak kami nggak makan ini selesai lebih enak lebih enak lebih aman pak ya lebih aman sebab bagaimanapun yang namanya berbohong adalah tidak baik Oke, oke, oke, ya gimana kan? Oh bagus kalau buahnya aja dimakan. Kalau ada buahnya, pak. Kalau gak ada buahnya, ada lah. <laughs> Ada insya Allah. Ambil buahnya aja. Yang penting gini Pak, bagaimana caranya kita menolak tapi gak menyakiti kan gitu Pak ya. Kita jaga perasaannya kan. Nah, insya Allah begitu Pak. Nah, iya. Setengah? Iya, Salah bersih. Iya. sedang Sedang apa? Oh, pas sholat. Eh, ada sebuah hadis. Hadis ini Pak diperselisihkan kesohiannya. Kalau hadis ini sahih, maka bisa dipakai bahwa kalau anda bersin itu lafaz hadisnya boleh anda baca alhamdulillah toh. Yang mendengarkan nggak boleh alhamdulillah ya. La dusolat alhamdulillah ya alhamdulillah ya sembilan. Kalau hadis ini sahih maka hujah boleh kita kalau bersin baca alhamdulillah. Kalau dia sahih. Karena di sana ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna fis salati lasukhla." Sesungguhnya dalam salat itu adalah kesibukan salat. Dan ketika bersin membaca alhamdulillah ini bukan kesibukan salat. mana hadis adalah nggak boleh. Idza qaida asal kita nggak boleh melakukan apapun bentuk yang kita lakukan kecuali gerakan satu doa salat. Nggak boleh yang lain. Lah, kalau hadis ini sahih maka boleh. Kalau hadis itu maka boleh. Habis? <laughs> ya. Yeah wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar. Apa itu? Sini. Ya. Biasanya kalau saudara kita yang muslim, tidak akan SMS atau apa sering mengucapkan salam itu dia pakai bahasanya ASS, WB, jadi pantat apa itu ya? Terus kita jawabnya gimana? Barakallahu fikum sebenarnya di dalam ilmu mustalah hadis di bab terakhir ada bulu hadis, adab-adab al hadis. Di dalam menulis itu nggak boleh kecuali sempurna. Itu adab di dalam menulis. Kayak sallallahu alaihi wasallam pakai solam, soawi, saw. Itu hal yang tidak tepat dan tidak dianjurkan. Nah, jadi dalam menulis apapun bentuknya kita upayakan apa? sempurna dan lengkap wa nahtasibul ajra mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, jadi kalau anda kata non muslim ataukah orang muslim mengucapkan SMS dengan assalamualaikum warahmatullahi walaupun saya condong saya pribadi Pak ya condong kita kalau SMS gak usah pakai salam pakai bismillah. Karena salam itu ingdal liqa kalau ketemu. Syekh Al-Albani punya bahasan khusus dalam silsilah saya dan pembahasan itu ringkasnya anna salam yusra ingdal liqa. Salam itu disyariatkan ketika ketemu. Dalil ala hadza anna Rasul alaihi salatu wasalam ketika menulis di Raja Heraklus ya kan? Itu enggak assalamualaikum enggak Bismillah min Muhammad ila lafaz pertama bismillah. Maka ini adalah lebih cocok kalau SMS itu bagian daripada mengirim apa? Surat dengan bacaan bis bismillah bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula ketika kita ketemu di sini. Jangan bilang assalamualaikum. Kita udah ketemu dari tadi kan. <laughs> Ya, kita kan ada ketemu terus ini kan. Nah, ini asalam <laughs> indah. Kalau ketemu di jalan sama Asyib, salam. Baik. Ustaz, kalau kami diundang oleh tetangga orang non-Islam acara ulang tahun, bagaimana sikap kami? Jangankan non-muslim, orang muslim saja kalau merayakan ulang tahun itu nggak benar. Acara ulang tahun para bapak itu acara bukan acaranya orang Islam. Acara ulang tahun itu mengiblat kepada non-Islam. Dan tidak ada satu dalil pun dari Nabi Alaihi Alaihissalam sebagaimana pernyataan si bin Bas dan juga yang lainnya. Nabi itu merayakan ulang tahunnya. Sahabat Nabi Yoraono. Ya tabiin a'immah tu a'immah, imam-imam kita kaum muslimin, kiblatnya kaum muslimin, itu enggak ada yang namanya ulang tahun. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Khairun nasi korni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat Nabi. Dan generasi setelahnya dan setelahnya. Maka inilah Inilah kita sudah eh, barakallahu fikum hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pendahulu-pendahulu kita kita upayakan nggak melakukannya. Dan janganlah kita terkecoh dengan apa dengan gaya orang-orang non Islam. Sekarang ini masya Allah gaya non Islam ini dipakai oleh Islam baik pakaiannya maupun gaya hidupnya, gaya gaya meletingnya atau meleting Pak ya. Gaya orang-orang barat ini kita pakai semuanya. Kita ini orang Islam atau non Islam. Kalau non Islam oke okay lah kan. Kalau orang Islam gaya-gaya kita gaya-gaya orang-orang Islam lah gitu. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum ya ada. Bagaimana caranya menjawab salam ketika kita berada dalam kamar mandi atau WC? Perhatikan. Menjawab salam ketika di kamar mandi atau WC, ulama hanya mengatakan makruh menjawab salam di kamar mandi. Makruh Pak ya makruh. Kenapa kok dihukumi makruh? Atau harus paham dulu hadisnya, ayatnya. Kenapa dikatakan makruh? Mereka beralasan dengan qaulullah wa may yu'adzim min sya'airillahi fa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Jumhur berpendapat Nah, menjawab salam atau menjawab azan itu bagian daripada syiar dan tidak sepantasnya itu dikerjakan di WC. Paham? Sehingga jumhur al ilm itu mengatakan apa? Jangan dijawab di WC, tapi ntar di luar WC. Kalau pas keluar, waalaikumsalam. Begitu caranya. Jadi menjawabnya diakhirkan, bukan di dalamnya. Ini pendapat jumhur al ilm Loyalitas itu bentuknya seperti apa saja karena kita hidup di tengah non muslim. Loyalitas itu Pak itu berkaitan dengan hati. Loyalitas itu kasih sayang, cinta, Jangan berikan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada orang muslim. Kecintaan kita, loyalitas kita adalah kepada orang muslim. Dan loyalitas itu letaknya di hati. Non muslim itu bukan gak punya hak untuk dikasih loyalitas. Bahkan kalau kita berikan loyalitas kita itu bisa jadi menghancurkan keislaman kita, pembatal keislaman kita. Maka harus diperhatikan di sini. Kalau bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa lagi wong itu berkaitan kecintaan. Menolong, membela, nah mencintai, mencintai dia dan lainnya ini. Kata bapaknya, Pak. Kata Allah kan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kan aba'u. Walaupun mereka itu bapak-bapaknya. Nah, ini Al-Quran. Jadi jangan dipahami, berarti kalau gitu kita hampiri Bapak. Enggak keliru, Wah. Tidak. Loyalitas tidak akan kita berikan kepada orang kafir, siapapun orangnya. Tapi tetap kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Allah mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala antus tusyrika malai ma ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid ma'ruf." Jikalau kedua orang tua Anda memaksa Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syirikan, maka fala umat. jangan kamu taati tapi umat. Pergauli dia, nggak boleh yang baik. Tetap kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, tapi loyalitas kita gak akan kita berikan walau itu bapak kita. Ya kita dia minta duit, ya kita dikasih. Karena hak anak pada bapak itu Dia sakit, ya sudah dirawat, dimasukkan ke rumah sakit. Oh iya. Habis ternyata ya. Saya ya kami cukupkan di sini dan oh sama lagi dah. Ya. Kenapa? Enggak ya. tahu, gimana? Ya, cukup Cukup ya, aja. Yes. Ya, kami uh, ucapkan kepada para bapak ta'mil masjid dan yang berkaitan dengannya jazakumullah khairan atas uh, tempat yang diberikan kepada kami dan lebih khusus saya mewakili kepada para ikhwa yang ada jikalau ada yang kurang sopan Pak ya lebih khusus saya sendiri nih Pak ya mungkin kurang ini kurang ini kok ada bahasa Jawanya atau kami ini uh, eh, gini dan gitu ya saya lebih khusus minta maaf kepada para bapak dan juga ikhlas semuanya. Mudah-mudahan sudilah memaafkan kami dan juga yang lainnya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.